Masjid-masjid yang lain ya, selain Masjidil Haram Haram dan Masjid Al-Aqsa, maka pahalanya cuma satu. Kita sholat di Masjid Istiqlal sama dengan sholat di masjid rumah kita, di tetangga kita, sama dengan sholat masjid di Masjid Ampel, tidak ada bedanya, semuanya pahalanya cuma satu. Adapun tiga masjid yang utama, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa, maka memiliki kekhususan. Di antara Masjid Nabawi, barang siapa yang sholat sekali di Masjid Nabawi dan sholat ini umum, mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah, maka dia memperoleh pahala seribu kali lipat lebih banyak daripada sholat di Masjid masjid-masjid yang lainnya. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang surat Asy-Syams, yaitu Asy-Syamsi wa Duhaha. Wasyamsi wa Duhaha. Surat ini disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang masyhur yang sering kita ulang-ulang tentang kisah uh, bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang jika dia solat isya solat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah solat isya kemudian Muad bin Jabal pergi ke kampungnya kemudian menjadi imam solat isya di kampungnya jadi beliau solat dua kali Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat isya-nya lama, terlambat, sehingga akhirnya Muad bin Jabal pun terlambat datang ke kaumnya, dan dia sudah ditunggu oleh kaumnya. Dan tatkala sampai di kaumnya, Muad bin Jabal sudah terlambat datang, dia kemudian membaca surat Al-Baqarah tatkala salat isya. Akhirnya ada sebagian orang, ada salah seorang yang keluar dari jamaah, dia lanjutkan salat sendiri. Maka tatkala mengetahui hal ini, Muad bin Jabal pun marah dan dia mengatakan, hal nafakta apakah kau munafik wahai fulan maka si fulan ini pun melaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang Muad yang salat Isya dengan surat yang sangat panjang surat Al-Baqarah maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan berkata afatanun anta ya Muad apakah engkau membuat fitnah wahai Muad membuat orang akhirnya keluar dari jamaah Kata Nabi SAW, Afala sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha wa layli idha yaksha. Kenapa kau tidak salat mengimami mereka dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la atau wa syamsi wa duhaha atau wa layli idha yaksha. Ini diantara surat-surat yang disunahkan untuk dibaca tatkala salat isya ya salatnya enggak terlalu panjang dan meringan ringan bagi uh, para makmum ya karena tatkala seorang menjadi imam dia memperhatikan kondisi makmum di sini dalam surat ini dalam hadis ini disebutkan tentang surat Asy-Syamsi wa duhaha. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syams adalah surat Makkiyah dan sering kita ulang surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah sebelum beliau beliau berhijrah ke kota Madinah. Di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak sumpah untuk menegangkan satu perkara ya bahwasanya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Allah menegaskan bahwasanya dalam surat ini tujuannya Allah ingin menjelaskan bahwasanya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Untuk menekankan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala membuka dengan beberapa sumpah. Beberapa sumpah. Allah buka dengan bersumpah dengan matahari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsi wa duhaha." demi matahari dan demi duhanya, demi sinar yang e, bersinar di waktu duha. Wasyamsi demi matahari, ya, Allah bersumpah dengan benda-benda yang Allah kehendaki dengan makhluk-makhluk ciptaan yang Allah kehendaki. Di antaranya matahari makhluk yang besar yang diketahui oleh seluruh orang di atas muka bumi ini siang hari mereka melihat matahari dengan cahaya yang begitu ya, menyinar dan setelah itu Allah mengatakan wa duhaha, demi duhanya matahari. Duhaha ha yang terakhir, ini kata Lomir kata ganti orang ketiga atau kata ganti ketiga, kembali duhanya, nya ini kembali kepada matahari. Nya kembali kepada matahari. Jadi Allah mengatakan demi matahari dan demi duhanya matahari. Demi duhanya matahari. Sebagian salaf berpendapat bahwasanya duha maksudnya adalah demi siangnya. Tetapi pendapat ini kurang kuat karena nanti akan datang Allah bersumpah dengan wan nahari dengan siang. Oleh karenanya yang dimaksud dengan duha di sini adalah maknanya duha. Dan kita tahu makna duha, makna duha adalah waktu ya cahaya matahari keluar tatkala eh, sekitar seperempat jam setelah matahari terbit. Itu awal dari waktu duha. Jadi kalau kita ingin mengetahui awal waktu duha, maka kita harus tahu waktu sunrise kapan matahari terbit. Setelah itu kita tambah seperempat jam. Itulah waktu duha. Dan kapan berakhir waktu duha? waktu duha berakhir sekitar 10 menit atau seperempat jam sebelum azan zuhur. Selama dari waktu seperempat jam setelah terbit matahari sampai 10 menit sebelum zuhur, maka itulah waktu untuk melaksanakan sholat duha. Dan Allah bersumpah dengan duha. Wasyamsi wa duhaha. Setelah itu Allah bersumpah dengan rembulan. Kata Allah, wal qamari idha talaha. Demi bulan yang mengikuti matahari. Ya. Yang mengikuti matahari. Karena kita setelah matahari terbenam baru kemudian muncul rembulan. Ada yang mengatakan dikatakan demi rembulan yang mengikuti matahari karena bulan tidak mengeluarkan cahayanya dengan sendiri, tetapi dia membiaskan cahaya dari sinar dari matahari kemudian mengeluarkan cahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan nahari idza jallaha." Demi siang yang menampakkannya. Nya di sini pun ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Wan nahari demi siang apabila menampakkannya. ini maksudnya apa? Jallah itu menyingkap. Demi siang yang menyingkapnya. Ada yang mengatakannya di sinilah zulmah adalah kegelapan demi siang yang mengungkapkan menyingkap kegelapan sehingga kegelapan ter tersebut hilang berganti dengan siang dan Ibnu Jarir atau Bali rahimahullah dalam tafsirnya Beliau memilih seluruh kalimat nya nya nya kata ganti kata ganti yang ketiga ini kembali semua kepada matahari. Karena yang pertama kali disebutkan di awal surat wasyamsi demi matahari. Wasyamsi waduhaha demi matahari dan demi duhanya matahari. Wal qamari idza talaha demi rembulan yang mengikutinya, mengikuti matahari. Semuanya kembali kepada matahari. Wan nahari idza jallaha demi siang hari yang menampakkan sinar matahari walaili idza dan demi malam yang menutup matahari. Semuanya kembali kepada matahari. Ini pendapat yang kuat. Domirnya semua kembali, kata gantinya semua kembali kepada matahari. Kemudian Allah melanjutkan sumpahnya wasama'i wa ma'banaha banaha dan demi langit dan ya bangunan langit tersebut. Di sini pun para ulama ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan ma di sini adalah ma mausulah ya sehingga artinya demi langit dan demi bangunan langit yang begitu kokoh dan ada yang mengatakan ma di sini adalah ma uh, uh, maaf yang pertama ma adalah ma masdariyah sehingga artinya demi langit dan bangunan langit dan pendapat yang kedua mengatakan ma adalah ma mausulah artinya wasamai waman banaha yaitu demi langit dan demi yang menegakkan langit yaitu demi Allah Subhanahu wa taala demi langit dan demi Allah Kemudian kata Allah wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan demi dibentangkannya bumi tersebut. Sama, ma di sini juga ada dua pendapat. Ada para ulama yang mengatakan ma di sini adalah ma masdariyah sehingga artinya demi bumi dan bentangan bumi tersebut dan ada yang mengatakan ma mausulah artinya demi bumi dan demi yang membentangkan bumi tersebut yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Allah mengatakan wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut kefujuran, kefasikan dan ketakwaannya. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumpah yang Allah sebutkan di awal surat kalau kita perhatikan bahwasanya Allah menyebutkan dua pasangan. Kata Allah, "Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha." Demi matahari, demi rembulan. Wan nahari idza jallaha wal laili idza Demi siang, demi malam. Allah mengatakan wasama'i wa ma banaha, demi langit dan bangunannya, wal ardi wa ma tohaha, demi langit dan demi demi bumi. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan ada dua bagian, ada matahari, ada rembulan. Ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi. Demikian juga jiwa. Jiwa ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk jiwa ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Demi nyawa, wa nafsi wa masawaha. Demi jiwa, demi nyawa yang Allah sempurnakan penciptaannya. Dan Allah pantas untuk bersumpah dengan jiwa karena jiwa ini perkara yang sampai sekarang tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya dan rahasianya. Oleh karenanya, ya, Nabi SAW tentang ruh yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila mereka bertanya kepada engkau tentang hakikat ruh katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak diberikan oleh Allah kecuali sedikit hanya sedikit ilmu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah yang memberi ilham kepada jiwa kefajiran dan juga ketakwaan ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pendapat yang pertama menyatakan setiap jiwa pasti sudah bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Karena jiwa diciptakan di atas fitrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia di atas fitrah. Ya, dan fitrahnya tersebut membawa dia untuk bisa membedakan mana keburukan dan mana kebaikan. Dan di, jiwa pada dasarnya tidak suka dengan keburukan dan senang dengan kebaikan. Oleh karenanya setiap manusia, dia bisa merasakan dalam dirinya ini baik atau buruk. Dusta tidak ada yang suka dengan kedustaan. Setiap jiwa tidak ada yang suka dengan kedustaan. Bahkan pendusta pun tidak suka kalau dia didustai. Kalau ada orang pendusta terkenal sebagai pendusta, kita bilang wahai pendusta, dia akan marah. Dia tidak mau dibilang apa? Pendusta. Dia tidak suka. Tidak suka dikatakan sebagai itu. Benci dengan ke, ke, kezaliman, benci dengan eh, ke, kefasikan. Demikian juga seorang yang zalim, yang suka berbuat zalim. Kalau kita mengatakan wahai fulan, wahai si zalim, maka dia akan marah. Oleh karena para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia ya untuk menunjukkan ini jalan yang benar dan ini jalan yang yang salah dan secara fitrah manusia bisa mengetahui ya mana yang benar dan mana yang salah kecuali kalau datang syubhat itu lain perkara kemudian datang pemikiran datang syubhat terkadang fitrah orang bisa berubah namun ada perkara-perkara yang fitrah masih tetap terjaga seperti buruknya dusta buruknya eh, kezaliman ya buruknya mencuri ini dusta apa jiwa tahu ini perkara yang yang buruk buruknya zina ini jiwa tahu oleh karenanya seorang yang sengaja melakukan keburukan berarti dia telah memilih keburukan tersebut. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaan. Ini pendapat pertama di kalangan para ahli tafsir. Pendapat yang kedua, kata mereka sebagian ahli tafsir, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kefajiran dan ketakwaan pada sebuah jiwa. Ini berkaitan dengan takdir bahwasanya setiap orang apa yang dilakukan oleh seorang di atas muka bumi ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan yang dia lakukan maupun kefajiran yang dia lakukan maka sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, araita fima ya'malun nas?" Bagaimana menurut engkau tentang apa yang dikerjakan oleh manusia sekarang? wayak dahuna fihi dan dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Apakah amalan-amalan tersebut? sesuai dengan takdir yang telah lalu ataukah berdasarkan perkara yang akan datang. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seluruh amalan manusia itu berdasarkan takdir yang sudah tercatat. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman ini. Kata Allah kata Rasulullah SAW, wastasdiqu zalik dan pembenaran akan perkataan saya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham ya berupa kebaikan kebaikan seluruh perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui apa takdirnya, tidak ada. Oleh karenanya, di antara faedah beriman kepada takdir, seorang tidak menjadi ujub dengan amalan salehnya, tatkala dia beramal soleh, tatkala dia berhaji, tatkala dia umrah, dia mengatakan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan peran saya dalam hal ini, Allah yang memberikan ilham kepada saya. Sehingga dia tidak sombong. Kemudian juga tatkala dia ya, tatkala dia melakukan amalan soleh, dia tidak bangga dia mengatakan saya tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan saya. Tidak ada yang mengetahui rahasia takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika ada seorang yang berkata, ya Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, maka buat apa saya beramal soleh? Jawabannya, kalau kau tahu kau masuk neraka, tidak perlu kau beramal soleh. Tetapi kau tidak tahu kau masuk neraka atau masuk surga. Kalau kamu tahu kamu sudah ditetapkan masuk neraka, tidak usah beramal soleh. Pertanyaannya, kamu tahu nggak kamu ditetap masuk surga atau neraka? Kamu tidak tahu dan tidak ada yang tidak ada yang tahu. Makanya masalah takdir adalah masalah yang tidak bisa ditangkap oleh otak kita. Kita tidak bisa mencerna. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah menutup segala pertanyaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering setan datang kepada kita kemudian mengatakan, "Kenapa Allah mentakdirkan demikian? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa Allah mentakdirkan iblis masuk neraka jahanam? Kenapa Adam ditakdirkan keluar dari surga dan macam-macam?" Maka Allah mengatakan, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan dan mereka lah yang ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Otak kita jangan kita anggap otak kita ini canggih, otak kita ini penuh dengan kebodohan, penuh dengan kejahilan bisa kita pikirkan. Banyak perkara yang tidak bisa kita renungkan. Terus kita berbicara tentang rahasia Allah masalah takdir, itu rahasia Allah yang tertutupi. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah melarang seorang yang sering bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Dia mengolah otak dia sehingga akhirnya dia menolak takdir. Dan ini tidak benar. Oleh karenanya di antara rukun iman ya, yang harus kita yakini adalah rukun iman yang keenam beriman kepada takdir. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Inilah kenapa Allah mendatangkan sumpah yang begitu panjang. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, wa samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jawaban sumpahnya untuk apa? Untuk menjelaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah menjelaskan bahwasanya manusia ada dua model. Ada manusia yang berusaha mensucikan jiwanya dan ada manusia yang mengotori jiwanya. Allah telah memberikan petunjuk kepada dia ini jalan kebenaran, ini jalan keburukan. Wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk kepada dia jalan kebenaran dan jalan keburukan. Dia memilih. Kalau dia ingin mensucikan jiwanya dia pilih jalan kebenaran dan qad aflaha man zakkaha dan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya ini butuh perjuangan butuh perjuangan tidak mudah kita mensucikan jiwa kita terlebih lagi Allah menciptakan dunia dipenuhi dengan syahwat ya oleh karenanya Nabi SAW mengatakan huffatin nar bisyahwat bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat ya. Orang kalau masuk neraka jahanam dia akan melewati banyak syahwat. Dia memuaskan dirinya masuk dengan syahwat. Wahufatil jannah bil makari. Dan surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Seorang yang masuk surga dia pasti melewati perkara-perkara yang dibenci. Dia harus wanahan nafsa anil hawa. Dia harus mencegah jiwanya untuk tidak mengikuti syahwatnya, mengikuti nafsunya. Oleh karenanya di dunia ini banyak sekali perkara-perkara yang lezat, namun kita tahan diri kita. Untuk mensucikan jiwa tidak mudah. Yang pertama kita sucikan hati kita. Sebelum kita memperhatikan masalah amal jawarih kita, amalan tubuh kita. Yang paling utama kita sucikan jiwa kita, bersihkan hati kita dari kesyirikan, dari suuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian su sucikan hati kita dari kesombongan, dari hasad, dari dengki. Ini perkara yang sangat penting. sucikan diri diri kita. Adapun orang ya dari ria, jangan sampai dia beramal saleh karena ingin dipuji. Ini penyakit hati yang tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi Allah maha, maha, maha mengetahui apa isi hati kita. Adapun orang yang hanya memperhatikan tentang amalan luarnya kemudian dia perhatikan sholatnya, dia perhatikan puasanya, dia lupa dari memperhatikan jiwanya, maka sangat mudah dia akan berubah suatu saat. Tadinya semangat sholat, tadinya semangat puasa, semangat bersedekah, karena dia tidak memperhatikan jiwanya, tidak memperhatikan keikhlasannya, maka suatu saat dia akan berubah. Dia akan berubah. Oleh karenanya, seorang tatkala ingin mensucikan jiwanya, yang paling utama adalah mensucikan hatinya. Kemudian dia sucikan amalan dia, dia sucikan lisan dia. Maka dia telah termasuk orang yang kata Allah, Qada aflahaman zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini sungguh merugi. Orang seperti ini yang mengikuti hawa nafsunya, ya, menjadikan dunia tujuannya, maka dia apa yang dia inginkan, dia puas-puaskan di dunia ini. Dia telah mengotori jiwanya. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan di dunia ini cuma ada dua kelompok kemenangan bagi yang masuk surga dan dua masuk neraka. Dan ada juga dua model jiwa. Jiwa yang mensucikan, disucikan oleh pemiliknya dan jiwa yang dikotori oleh pemiliknya. Tidak ada bagian ketiga di tengah tidak ada, setengah kotor setengah tidak ada. Oleh karenanya seorang kalau ingin mencari jalan kebenaran maka di, hadapan dia ada orang bertakwa dan orang fajir. Cuma itu, orang bertakwa, orang fajir. Orang yang saleh dan orang yang toleh. Ya. Maka jangan dia mencari jalan tengah saya setengah setengah baik dan setengah buruk ya. Ini ini jalan yang tidak benar. Jalan yang tidak benar. Oleh karenanya kita berusaha termasuk dari golongan yang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan jiwanya orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang mengkotori jiwa mereka dan eh, hati mereka. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh suatu umat ya, suatu umat yang mereka mengotori jiwa mereka dan mereka berbuat seenak mereka memuaskan hawa nafsu mereka. Kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah kaum Samud. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Para ulama menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Samud. Karena kaum Samud adalah kaum dari bangsa Arab dan surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi saw tatkala Nabi sedang berdakwah di Mekah menghadapi orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam dalam surat ini Allah menyebutkan tentang kisah kaum Samud karena kaum Samud adalah kaum Arab dan juga kaum Samud ya bekas-bekas puing-puing dari rumah-rumah mereka masih ada hingga saat ini. Dan ini berita berita tentang kaum Samud diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tahu tentang kaum Samud. Kalau mereka mereka adalah pedagang, kalau mereka sedang berjalan dari Mekah menuju ke negeri Syam, maka mereka akan melewati Diyar Samud. Mereka akan melewati puing-puing kota Samud. Ya, barang siapa yang pergi ke daerah Tabuk, akan melewati Khaybar, kemudian dia melewati eh, Madain Saleh, tempatnya kaum Samud yang sampai sekarang rumah-rumah mereka masih ada. Sebagai bukti bahwasanya ada umat yang pernah tinggal di tempat tersebut dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Kadzabat Samudu bitaqwaha." Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Kita bercerita sebentar tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam kisah Samud, kisah Samud dan kisah dan kisah kaum Ad ini tidak terdapat dalam Injil dan Taurat, tidak ada. Kita tahu Injil dan Taurat menyebutkan tentang kisah-kisah para ambia. Tetapi anehnya mereka tidak menyebutkan tentang kisah Samud dan kisah kaum kaum Ad. Hanya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kaum Ad adalah kaum Arab, bangsa Arab. Setelah Ad maka ada kaum Samud. Jadi kaum Samud datang masanya setelah kaum kaum Ad dan kaum Ad dibinasakan dan berita tentang dibinasakannya kaum Ad juga diketahui oleh kaum Samud. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh dan kepada kaum Zamud kami utus saudara mereka Saleh, Nabi Saleh alaihissalam. Yang kemudian Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jangan kalian menyembah selain Allah. Jadi rupanya kaum Samud terjerumus dalam kesyirikan dan sampai sekarang barang siapa yang pergi ke rumah-rumah mereka dari gunung-gunung yang dipahat, dia akan melihat ada apa namanya pahatan-pahatan berbentuk kepala manusia pahatan-pahatan berbentuk patung-patung yang mungkin disembah oleh kaum Samud sampai sekarang masih masih ada Kemudian kata uh, Nabi Saleh ya menyatakan dalam ayat yang lain kata Nabi Saleh, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, fastaghfiruhu tsumma tubu Inna rabbi qaribun mujib." Kata Nabi Saleh, "Wahai kaumku, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah ya menjadikan kalian tinggal di atas muka bumi ini." menciptakan kalian serta menjadikan kalian menguasai bumi ini, tinggal di atas muka bumi ini. Maka hendaknya kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka enggan. Bahkan Nabi Saleh mengingatkan bahwasanya sudah berlalu kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. نبي صالح واذكروا إذ جاء لكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون جبال بيوتا كتنبي صالح وهي قومكم Ingatlah kalian telah dijadikan oleh Allah berjalan atau menguasai di atas muka bumi ini setelah kaum Ad dan kaum Ad telah dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah dan ini diketahui oleh kaum Samud, kaumnya Nabi Nabi Saleh. Dan Nabi Nabi Saleh menyebutkan tentang kenikmatan yang dimiliki oleh kaum Samud. Kata Nabi Saleh, "Tattakhiduna min suhuliha qusura." Kalian menjadikan membangun istana-istana di tanah yang landai, wa tanhituna jibala buyuta dan kalian memahat-mahat gunung untuk dijadikan rumah. Dan ini diantara keistimewaan kaum Samud. Mereka bisa memahat-mahat gunung, ya gunung yang keras dan kokoh itu dipahat hingga dijadikan rumah. Oleh karenanya eh, para hadirin sekalian kalau ada yang berkesempatan untuk mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Saleh, maka hendaknya mereka pergi ke Diar Samud yang sampai sekarang masih ada dan akan tapi dipagari ya dan bisa melihat bagaimana ya e, mereka memahat gunung-gunung dijadikan rumah dijadikan kamar dijadikan dipan-dipan dijadikan tempat untuk meletakkan mungkin piring-piring sampai sekarang masih masih ada bahkan terlihat bahwasanya seperti ada kelompok rumah satu gunung dibuat berapa rumah kemudian gunung berikutnya dibuat berapa rumah mungkin ini RT pertama RT kedua <laughs> artinya banyak ya seekor onta. Hadhihi naqatullah. Kata Allah kata Nabi SAW, inilah onta, ontanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ahli tafsir, tatkala Nabi Saleh berdakwah kepada mereka, mendakwakan tauhid agar mereka meninggalkan bentuk kesyirikan, maka mereka mengajak Nabi Saleh. Mereka mengatakan, "Saleh, kalau kamu memang benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan dari batu tersebut seekor onta. Yang onta tersebut ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya tinggi, kemudian warnanya demikian dan demikian, dan dalam keadaan bunting akan melahirkan. Maka Nabi Soleh mengingatkan mereka, kata Nabi Soleh alaihissalam, kalau ternyata Allah mengeluarkan onta dari batu tersebut, apa kalian akan beriman? Apa kalian akan beriman? Maka mereka mengatakan, kita akan beriman memang Allah bisa mengeluarkan, kalau memang bisa keluar onta dari batu tersebut. Kemudian Nabi Saleh pun salat dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan doanya tatkala itu, maka keluarlah onta dari batu, batu yang keras kemudian terbelah, keluarlah onta tersebut dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh mereka. Onta tersebut tinggi, kemudian e, bunting menjelang kelahiran, bahkan disebutkan oleh sebagian dalam riwayat, janinnya kelihatan di perutnya. Inilah onta yang Allah kirimkan. Maka tatkala itu berimanlah sebagian kaum Samud kepada Nabi Saleh. Akan tapi orang-orang yang sombong tidak mau beriman kepada Nabi Nabi Saleh. فقال الملأ الذين كفروا فقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح أن صالحا مرسل من ربه mereka mengejek orang-orang yang berasal dari orang-orang kaya, mereka mengejek orang-orang miskin yang beriman kepada Nabi Saleh. Kata mereka, apakah kalian tahu bahwasanya Nabi Saleh utusan Allah? Apakah dia utusan Allah? Dia mengejek. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Orang-orang yang miskin mengatakan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Qala alladziina istakbaru inna inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang sombong dan kafir mengatakan justru kami kafir kepada apa yang kalian imani. Fa'akorun kota maka mereka pun menyembelih unta tersebut. Disebutkan bahwasanya setelah unta tersebut keluar, kata Nabi Saleh, "Fadharuha ta'kul fil ard wa la Kata Nabi Saleh, biarkan unta tersebut makan ya di mana dia berjalan di atas muka bumi makan terserah dia dan jangan kalian ganggu onta tersebut fayakhuzakum adzabun alim kalau kalian mengganggu onta tersebut maka akan turun azab yang pedih Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum." Nabi saya membuat syarat, ini onta yang telah dikeluarkan dari dari batu ada sumur di sana dan sumur itu tersebut sekarang masih ada katanya di di kaum Samud. Bahkan batu yang tempat keluar onta tersebut kata Hafiz Ibnu Katsir masih ada. Batunya tersendiri yang itu keluar ontanya Nabi Nabi Saleh. Allah alam saya pernah ke sana dua kali tapi saya tidak tahu mana batu yang keluar ontanya Nabi Saleh dan mana sumurnya yang diminum oleh onta tersebut saya tidak tahu wa alam bisawab. Tetapi sampai sekarang masih ada katanya. Maka kata Nabi Saleh membuat peraturan, persyaratan. Ini onta ada sumur kalian. Onta ini sehari minum di sumur tersebut, kalian tidak boleh ganggu dia minum di sumur tersebut. Kalian minum besoknya. Silakan ambil air dari sumur tersebut keesokan hari. Dan subhanallah, onta ini diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia minum dari sumur tersebut, setelah dia minum, maka penduduk Samud bisa mengambil uh, air susu dari Onta tersebut dan susunya sangat lezat dan sangat manis disebutkan oleh ahli tafsir dan cukup untuk kampung Samud. Jadi seharian ontanya minum nggak ada yang ganggu. Kemudian hasilnya berupa susu yang diperah. Ngantri orang-orang apa? Kaum Samud. Besoknya baru kaum Samud boleh minum dari sumur tersebut. Lama-lama mereka bosan dengan seperti ini dan mereka jengkel. Ya. Ini onta ini kita ganggu kita, kita mau ambil air nggak bisa, harus nunggu besok. Kenapa mereka sombong tersebut? Sebenarnya onta tersebut memberi manfaat kepada mereka. Bukankah onta tadi mengeluarkan air susu yang susu itu lezat dan menyehatkan, tetapi karena mereka jengkel sama Nabi Saleh. Bahkan mereka pernah berkata, Ya Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadha, atanhana buru na'budu ma kana buru aba'una wahai Soleh, kamu dulu itu harapan kami. Dulu kamu kamu tuh kami jadikan pimpinan. Tetapi kok kamu seperti ini? Melarang-larang kami berbuat beribadah kepada sesembahan nenek moyang kami. Tatkala Nabi Soleh melarang mereka berbuat kesyirikan, mereka pun jengkel sama, sama Nabi Soleh. Bahkan onta yang beri manfaat kepada mereka, mereka jengkel dan mereka hendak membunuh Nabi eh, membunuh onta tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat asy shams kata Allah izin ba'atha ashqaha izin ba'atha ashqaha tatkala bangkit orang yang paling celaka di antara mereka sehingga akhirnya mereka sudah jengkel dengan ontanya Nabi Saleh ya ontanya Allah yang mengganggu aktivitas mereka yang seharusnya mereka tiap hari bisa mengambil air dari sumur ternyata diganggu sama binatang ini kurang ajar binatang ini <laughs> ngarang lain kita akhirnya mereka sepakat untuk membunuh onta tersebut maka yang yang pertama kali berdiri membunuh onta tersebut disebut namanya Qudar bin Salif. Ini disebutkan oleh para ahli tafsir jumhur, mufassirin kebanyakan ahli tafsir saya baca dalam tafsir tafsir mereka menyebutkan nama orang ini Qudar bin Salif. Dia ini yang berdiri kemudian dengan sombongnya dia segera membunuh onta tersebut. Kata Allah izin ba'atha ashqaha. Kemudian bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Menunjukkan semuanya celaka. Semua kaum Samud celaka kecuali yang beriman kepada Nabi Saleh. Tetapi ini yang paling celaka. Dalam hadis ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, kata kata Nabi SAW, "Famba'atha laha rajulun azizun arimun mania'." Kata Nabi SAW, maka berdirilah seorang yang seorang yang buruk, tapi dia adalah orang yang paling yang paling kuat di antara mereka dan orang yang terpandang di antara mereka orang yang memiliki nasab yang tinggi. Orang ini pimpinan mereka. Dia kemudian bangun, kemudian memotong ontanya Nabi Nabi Saleh. Fa'aqaruha membunuh kontanya Nabi Nabi Saleh. Tetapi Allah mengatakan idzin ba'atha maka bang, bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Semuanya dianggap celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meskipun mereka tidak ikut membunuh kontanya Nabi Saleh, namun mereka setuju dengan perbuatan orang ini. Ini dalil bahwasanya meskipun orang tidak berbuat kemaksiatan tapi dia setuju dengan kemaksiatan, maka dia bisa terkena hukuman pelaku maksiat. Kenapa dia setuju dengan maksiat tersebut? Kaum Samud tidak semuanya bunuh tidak semuanya membunuh ontanya Nabi Saleh, tetapi semuanya sepakat untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Setelah terbunuhnya onta Nabi Saleh, maka Nabi Saleh mengingatkan mereka. Kata Nabi Saleh, "Fatamat tamat fi darikum thalathata ayyam." Ya, "Dzalika wa'dun ghairu makdzub." Kata Nabi Saleh, "Silakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar Nabi saleh. Bahkan mereka minta, "Ya Salih, ya Salih, tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Mereka bahkan sempat sombong. Kalau kamu seorang rasul, datangkan ancamanmu tersebut. Jadi mereka ini sudah kafir kepada Nabi Saleh, berbuat kesyirikan, istajalul azab, mereka ingin azab segera didatangkan. Kata Nabi Saleh, tiga hari. Tidak bisa sekarang, tiga hari. Silakan bersenang-senang selama tiga hari. Setelah itu Nabi Saleh pergi melakukan kegiatannya, maka mereka tidak puas. Setelah mereka membunuh ontanya Nabi Saleh, mereka juga ingin bunuh Nabi Saleh. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran kisah ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa kana fil Madinah titis aturatin yufsiduna fil ardi wa la Di kota di Madinah kota tersebut ada sembilan orang yang mereka melakukan kerusakan dan mereka tidak melakukan perbaikan. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna la sadiqun. Mereka sembilan orang ini mereka sepakat kata mereka kita bersumpah dengan nama Allah. Taqasamu billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini dalil bahwasanya kaum Samud juga percaya kepada Allah. Karena mereka bersumpah dengan nama Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikin Arab, mereka juga percaya kepada Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Demikian juga kaum Samud. Ya mereka percaya kepada Allah tapi mereka melakukan kesyirikan dan mereka tidak puas kalau soleh yang menjadi nabi dan mereka mengejar Nabi Saleh. Pengikut Nabi Saleh orang-orang miskin dan mereka mengejar Nabi Saleh. Akhirnya setelah mereka membunuh ontanya Nabi Saleh, mereka bersepakat untuk menyerang rumahnya Nabi Saleh dan bunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Kemudian mereka mengatakan, "Summa lanaqulanna diwalihi. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya atau kepada kabilahnya Nabi Saleh bahwasanya kami tidak mengetahui tentang kematian Nabi Saleh. Wa inna la sadiqun kami jujur. Jadi mereka sudah rencana nanti kalau kita sudah bunuh kita bohong. Kita bilang sih tidak tahu masalah Nabi Saleh mati kenapa kita tidak tahu bukan urusan kami. Maka mereka pun berangkat menuju rumahnya Nabi Nabi Saleh. Kata Allah, "Wa makaru makron wa makarna makron." Wahum la yash'urun. Mereka membuat makar kepada Nabi Saleh dan kami buat makar kepada mereka dan mereka dalam keadaan tidak sadar maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azab kepada mereka fanzur kaifa kana aqibatul ladzina zalamu lihatlah bagaimana akibat dari orang berbuat zalim maka Allah membunuh mereka sembilan orang ini dibunuh sebelum turun azab kepada kaum Samud seluruhnya jadi mereka di luar mati sembilan orang ini yang hendak membunuh apa Nabi Saleh Akhirnya kaum Samud menunggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Disebutkan mereka membunuh onta pada hari Rabu. Berarti masih ada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu datangnya azab. Waktu hari Kamis, mereka masih sombong dan masih angkuh. Mereka bilang, mana itu azab yang dijanjikan oleh Saleh? Nabi Saleh bilang, tiga hari tunggu, silakan bersenang-senang. Tamat ta'ufidarikum salah tata ayam. Silakan bersenang-senang di rumah-rumah kalian. Pada hari Kamis disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn kafir maka wajah mereka masih dalam keadaan berseri-seri. Masih kuning wajah mereka. Malam pertama lewat. Kata dia, hari pertama, kata mereka hari pertama lolos kita. Mereka juga gemetar rupanya. Datang hari berikutnya, hari Jumat. Wajah mereka mulai merah. Karena sebelumnya mereka sudah lihat mukjizat. Bagaimana onta keluar dari batu itu apa mukjizat kecil? Itu mukjizat besar itu. Terus onta bisa susunya bisa cukup buat satu kampung. Itu bukan mukjizat kecil, mukjizat besar. Sehingga ancaman Nabi Soleh ini sebenarnya mereka juga takut cuma karena sombong saja. Karena sebenarnya mereka juga ketakutan. Oleh karena pada waktu hari Jumat, hari kedua, wajah mereka sudah merah, sudah ketakutan. Tapi malamnya selamat, nggak ada apa-apa kan. <laughs> Akhirnya besoknya lagi hari apa? hari Sabtu mereka tunggu dan wajah mereka sudah menghitam sudah menghitam sudah saking ketakutan akhirnya malam lewat sampai tiba hari Ahad hari Minggu di pagi hari kata mereka kita lolos kita lolos tapi mereka masih gemetar masih nunggu dan mereka menunggu apa yang akan terjadi dan mereka tidak tahu apa yang Allah akan lakukan kepada mereka tiba-tiba tatkala matahari menyingsing kirim sayha, Allah kirim suara yang sangat besar. Fa akhadhathumur rajafah, dari bawah go, apa, gempa yang sangat besar dan dari atas suara yang sangat memengkikan, suara yang sangat keras, maka mereka pun meninggal tatkala itu semuanya meninggal. Tidak ada yang tersisa dalam satu waktu Allah binasakan mereka semua. Setelah itu Nabi Soleh melihat kematian mereka risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kata Nabi SAW kaumku aku sudah menyampaikan risalah dari Rabbku dan aku sudah menasihati kalian tapi kalian tidak suka dengan nasihat maka terjadilah apa yang terjadi Para ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kisah tentang eh, kaum Samud yang mereka sombong dan angkuh dan membunuh ya mukjizat Allah yaitu berupa onta ontanya Nabi Saleh. Kata yawmaidin ba'atha ashqaha maka berdirilah seorang yang paling celaka di antara mereka artinya mereka semua celaka meskipun yang membunuh onta Nabi Saleh tidak semuanya tetapi yang lainnya sepakat dengan perbuatan tersebut dan ini menunjukkan bahayanya seorang tidak melakukan maksiat tetapi suka setuju dengan maksiat tersebut ini bahaya sekali orang seperti ini faqala lahum rasulullah naqatallahi wa Nabi Saleh mengingatkan mereka Hati-hatilah kalian, jangan dekati ontanya Allah dan jangan dekati sumurnya minumannya onta tersebut. Fakazzabuhu faakaruha. Mereka mendustakan Nabi Saleh, faakaruha dan mereka menyembeli ontanya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Maka kemudian Rabb mereka pun membinasakan mereka disebabkan dosa mereka lalu Allah menyama, menyamaratakan mereka dengan tanah wala yakhafu uqbaha dan Allah tidak takut dengan akibat tindakannya tersebut jadi Allah mengatakan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim Allah membinasakan mereka karena dosa mereka tidak mungkin Allah menimpakan musibah kepada seorang pun kalau tanpa dosa. Pasti ada dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kalian pasti karena maksiat yang kalian lakukan. Fabima kasabat aydikum pasti karena perbuatan kalian. Maksiat apa apa apa saja musibah yang menimpa kita, baik kesedihan, baik sakit, ya, baik mungkin dililit utang, baik bahkan bahkan diomelin istri itu juga maksiat yang kita lakukan. Anak-anak jadi bandel itu gara-gara maksiat yang kita lakukan. Oleh itu para salaf dahulu mengatakan saya melihat dampak dari maksiat saya pada keluarga saya. Dilihat pada istrinya, pada anak-anaknya. Kenapa? Karena maksiat yang yang dia yang dia lakukan. Awalamma asabatkum musibatun. Ya. Wa qad asabatum mislaiha qultum anna Bahkan Allah menegur hal ini kepada para sahabat. Para sahabat kata Allah tatkala mereka ditimpa musibah perang dalam perang Uhud, mereka mengatakan anna hadha dari mana kita dapat musibah? Kata Allah qul huwa min indi anfusikum. Musibah tersebut dari diri kalian. Dari diri diri kalian. Bahkan para sahabat generasi terbaik terkena musibah tatkala di perang Uhud karena maksiat yang pernah mereka lakukan kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang tidak tidak jelas bagaimana status keimanan kita? Para sahabat yang luar biasa imannya ter terkena musibah gara-gara maksiat yang pernah dilakukan oleh oleh mereka. Oleh karena seorang jangan terlalu pede. Setiap terkena musibah, oh Allah ingin mengangkat derajat saya. Ya Allah angkat derajatmu, tapi kau karena musibah, karena maksiat yang kau lakukan, maka Allah berikan musibah. Kalau kau sabar, derajatmu naik. Tapi jangan merasa dia tidak punya tidak punya maksiat. Sehingga setiap terkena musibah dia bilang bukan karena maksiat saya, tapi apa? Karena Allah yang derajat saya. Ini tidak benar seperti ini. Seorang, seorang harus mengakui bahwasanya dia memiliki banyak kekurangan, dia memiliki banyak kesalahan, dia tidak bisa terlepas dari dosa. Jika tatkala terkena musibah dia sabar, maka dia terhapuskan dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya tersebut. Wala yakhafu uqbaha tiga pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat yang pertama, yaitu wala yakhafu uqbaha, si pembunuh onta ini tidak takut akibat dari membunuh onta. Ini pendapat yang pertama. Dia tidak takut akibatnya. Maksudnya siapa? Pembunuh onta ini. Kudar bin Salif tadi. Dia tidak takut untuk membunuh onta. Dia, dia sombong, dia merasa dia akan selamat setelah membunuh ontanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad saja mengatakan kul Allah mengatakan kul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan ditimpa dengan azab yang pedih. Itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan demikian. Bagaimana dengan kita? Pendapat yang pertama, bahwasanya yang tidak takut dengan akibatnya adalah pembunuh unta tersebut. Pendapat yang kedua, wala yakhafu ukubaha adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh tidak takut tatkala unta tersebut dibunuh karena dia tahu dia akan selamat dari siksaan Allah. Yang akan di diazab hanyalah orang-orang yang sepakat dengan pembunuhan unta tersebut. Dan pendapat yang kuat yang ketiga ini jumhur ahli tafsir memilih pendapat yang ini, wala yakhafu ukubaha, artinya Allah tidak takut dengan akibat apa yang Allah lakukan setiap orang ya yang melakukan sesuatu ya, melakukan pembinasaan melakukan kezaliman pasti dalam hatinya ada rasa takut siapapun dia siapapun dia angkuhnya dia sombongnya dia kalau dia berbuat orang lain dia bunuh orang lain pasti ada rasa khawatir dalam dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membinasakan suatu kaum, Allah tahu mereka berat untuk dibinasakan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia yang jika dia melakukan kezaliman, betapapun sombong dan angkuhnya dia, dia pasti timbul rasa khawatir dalam dirinya. Demikianlah para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita tentang tafsir surat Asy-Syams. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan dalam surat yang lainnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Pertanyaan pertama, apakah berbuat baik kepada kawan orang tua sama dengan berbakti kepada orang tua kita sendiri? Uh, di antara bentuk berbakti kepada orang tua, ya, adalah kita berbuat baik kepada kawan dan sahabat orang tua kita, terutama tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau orang tua kita belum meninggal dunia, maka kita fokuskan kepada orang tua kita. Teman-temannya nanti kalau ada kelebihan harta, teman-temannya nanti kalau ada kelebihan harta urusan kepada ayah dan ibu kita. Tetapi kalau ayah dan ibu kita sudah meninggal dunia, maka banyak cara berbakti kepada orang tua. Di antaranya kita bersedekah atas nama orang tua. Dan ini ijma ulama sampai. Ya. Di antaranya kita menghajikan orang tua, di antaranya kita mengumrahkan orang tua, buat wakaf atas nama orang tua. Di antaranya kita berbakti kepada kerabat orang tua. Nabi SAW mengatakan al-khala bimanzilatil um. Bibi itu seperti ibu. Kalau kita berbuat baik kepada saudari ibu kita, tante kita, bibi kita, maka seakan-akan kita berbakti kepada ibu kita. Terutama kalau ibu kita sudah meninggal dunia. Kemudian dengan kerabat-kerabat ayah kita. Di antaranya berbuat baik kepada teman ayah kita. Ya. Di, dalam satu hadis disebutkan bahwasanya inna min abarril bir di antara bentuk berbakti yang sangat besar yaitu berbuat baik kepada wudi abihi, kepada teman ayahnya. Berbuat baik kepada teman ayahnya. Dalam satu hadis disebutkan tapi hadis riwayat di sini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Ibnu Umar sedang berjalan di atas ontanya atau di atas kudanya, di atas tunggangannya. Tiba-tiba dia melihat ada seorang Arab Badui berjalan atau Arab yang tidak dikenal. Orang Arab orang biasa berjalan. Ibnu Umar terkenal. Dia sahabat Nabi dan orang yang alim, ya. Eh, dikenal oleh orang yang alim di antara kaum muslimin tatkala itu. Kemudian tiba-tiba ada orang yang lewat tidak dikenal. Maka Ibnu Umar segera turun dari ontanya, kemudian dia melepaskan sorbannya, kemudian dia pakaikan kepada orang Arab Badui tadi, kemudian dia suruh orang Arab Badui tadi naik onta, dia jalan kaki heran tatkala melihat sikap Ibnu Umar ini. Kenapa kau berbuat baik sama orang yang kau tidak kenal ini? Oh, sorbanmu kau berikan dan kau persilakan dia untuk naik di atas oh, ontamu. Maka Ibnu Umar menyebutkan hadis ini bahwasanya Rasul, saya mendeng, apa, Rasulullah SAW bersabda di antara bentuk kebaikan adalah seorang uh, uh, silatul rajul wudda abihi atau kama qala Nabi SAW itu seorang berbuat baik kepada sahabat ayahnya dan orang ini orang Arab Badui ini bapaknya teman bapakku Bapaknya temannya Umar, bapaknya teman bapakku. Subhanallah. Jadi dia bukan berbuat baik kepada teman bapaknya saja, tetapi anak dari teman bapaknya. Oleh karena kalau kita tahu ayah kita punya sahabat dekat, kita sampai sekarang meskipun ayah kita sudah meninggal dunia, kita baik sama dia. Dia akan ingat, oh ini anak anak teman saya. Dan ini apa namanya termasuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum Ustaz, kapan ada lagi kajian yang temanya manasik umrah sesuai sunnah dan fadail Madinah? <laughs> Ini eh, biasanya saya sampaikan di musim haji ya, di musim haji. Tapi mungkin satu saat sekali kita selingi dengan apa namanya tentang umrah yang sesuai sunnah dan keutamaan kota kota Madinah. Karena setiap tiga hari antum sudah hilang ganti orang baru. <laughs> Setiap tiga hari ganti lagi para jemaah yang baru. sering. Allah alam bisa. Ada yang bertanya lagi? Hmm. Hmm. Eh, wanita yang sedang berihram berihram tatkala melaksanakan umrah dia berihram dari Bir Ali menuju Nabi SAW menjelaskan, "Wala tantaqibul mar'atu wala talbasul kuffazain." Seorang wanita tidak boleh memakai niqab, tidak boleh pakai cadar dan juga tidak boleh memakai kaos tangan. Tidak boleh memakai kaos tangan. Yang lainnya kaos kaki boleh, tapi kaos tangan tidak boleh. Oleh karenanya wanita yang sedang berihram, ya, tatkala dia berjalan dari Dzul menuju ke Mekah, maka dia lepaskan cadarnya yang boleh dia pakai adalah cadar yang dilepaskan dari atas, bukan cadar yang diikat. Ini namanya nikab. Ya. Cadar yang diikat yang kelihatan dua mata namanya nikab itu tidak boleh dipakai oleh seorang wanita yang sedang ihram. Tapi dia memakai cadar atau kain yang dilepaskan dari atas yang bergantung tidak menempel kepada wajahnya tidak diikat itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Dan tidak boleh pakai kaus tangan, kaos kaki tidak tidak mengapa.